الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوفاء bapakku kita Bitahiyatul Islam Tahiyatul Tayyibatul Mubarakat Tahiyatul Indillah Tahiyatul Ahli Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita diperjumpakan oleh Allah di dalam kajian di masjid kita berjudul Lasri Semoga Allah akan kajian dari perjumpaan kita menjadi wajib agar Allah memanjatkan umur kita dalam bermanfaat dan meluaskan rezeki kita dalam keberkahan dan mempertemukan kelak kita di dalam surga yang penuh kenikmatan. panitia memberikan amanah kepada kami untuk mengupas di antara tarif perlombaan dan kita memulai pada kesempatan sore hari ini dari salah satu insan yang paling mulia sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Sayyidina Abu Bakar bin Abi Thahab Siddiq radhiyallahu anhu kalau ingin mendapatkan gambaran yang agak lengkap tentang kepribadian beliau telah banyak kitab yang ditulis tentang sirir ada tulisan Khalid Muhammad Khalid dalam Khulafaur Rasul ada tulisan yang lebih khusus lagi dari Hussein Haikal tentang Asidir Abu Bakar kemudian ada tulisan Abdurrahman Asy-Syarqawi Khalifatu Rasulillah demikian pula beberapa tulisan yang lain ada pun yang mengupas lebih banyak tentang sisi kalimat beliau adalah di antaranya buku ini salah satu yang saya rekomendasikan juga untuk dimiliki karena cukup representatif untuk pembahasan kita tentang para khalifah Rasulullah SAW ini sebenarnya dari al-bidayah wal Tetapi al-bidayah wal itu disusunkan urut waktu sehingga kemudian untuk menghimpunkan tentang kisah diperlukan kerja ulang yang dilakukan oleh penulis buku ini penulis buku ini adalah ini bukan penulis ya, tetapi penting ulang buku ini. Oh, nama beliau Syekh Muhammad Syamil As-Sulami dari Mekah Al-Mukarramah beliau susun ulang maka kitab ini diberi judul Tartib wa Tahdid lil Bidayah wa Nihayah li Ma'rifikatir fi Khulafai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi penyusunan urutan dan peringkasan tentang biografi para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pasal pertamanya tentang adalah Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita bahas tentang nama beliau. Nama beliau pada masa jahiliyah adalah Atib. Atib jadi artinya tua kalau dalam Al-Quran ada wal baitul atik demi rumah yang tua Abu saudara ini ada Atik, ada muktab, dan ada utain. nama-nama yang unik dari ayat beliau yakni Usman bin Amir bin Akru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Urab bin Ka'ab bin Du'ay bin Khalid bin Fir Al-Qurashi al Rasulullah Wasallam pada kakeknya yakni Murrah bin Kaab bin Lu'ai. Kakek keberapa berarti? Kakek ketujuh. Bertemu nasab dengan Rasulullah Wasallam pada kakek ketujuhnya yakni Murrah bin Kaab bin Lu'ai bin Khalid bin Fikir. Ayah beliau mendapatkan kuliah Abu Kuhafah dan Abu hamba adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia adalah keluarga yang empat generasinya sahabat Rasulullah. Abu Bakar sahabat Rasulullah karena nanti dia masuk Islam. Abu Bakar sahabat Rasulullah. Anaknya Abu Bakar yang bernama Asma sahabat Rasulullah diperistri oleh az bin Awam agar Beliau juga sahabat Rasulullah. Kemudian memiliki putra namanya Abdullah bin Zubair yang adalah sahabat Rasulullah. Jadi ini adalah keluarga yang empat generasi merupakan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair, Asma, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Hurairah. Ibu Abu Bakar Siddiq adalah Ummul Khair salma binti Sokar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tain. Ayah dan ibunya dengan hal ini diketahui berasal dari kabilah yang sama yakni kabilah Bani Tain. salah satu dari 12 suku utama Quraisy yakni Bani Tain yang di dalam kekuasaan oligarkis kota Mekah Bani Tain ini memegang urusan perbendaharaan dan akuntansi kenegaraan. Karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang disiplin dalam keuangan dan terampil dalam mengelola perbendaharaan. Nah Abu Bakar yang tua, yang kedua namanya Muktab yang dituakan, yang ketiga namanya Kutai yang tua tapi kecil. Maksudnya adalah bahwa Kutai ini izin tasgir dari akhir yang maknanya sama akid artinya tua kadang-kadang disertasinya berarti yang tua tetapi kesayangan ini akid ketiga dari Al-Bakar siddiq radhiyallahu Beliau diberi kuliah dengan Abu Bakar dari nama anak pertama beliau yang justru wafat saat kecil namanya Bakar bin Atib. tentang fisik beliau dan akhlaknya Rasulullah anhu. Abu Bakar seorang yang bertubuh kurus, berkulit putih dan pucat, putihnya putih pucat, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya, disebutkan dalam berbagai riwayat kainnya selalu turun dari pinggangnya ketika beliau sholat dan harus berulang kali di kan karena sakit kurus dan kecil pinggang beliau. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, lebar keningnya, dan beliau karena sejak muda sudah berambut putih, maka mewarnai rambutnya dengan inai atau kata yang berwarna kemerah-merahan demikian pula dengan jilbabnya. Adapun dalam akhlaknya beliau dikenal sebagai orang yang baik, berani, teguh pendirian, memiliki gagasan-gagasan cemerlang dalam keadaan bukti, sangat toleran, penyabar, memiliki keteguhan yang sangat kuat, tapi beliau orang yang paling mengerti tentang nasab-nasab bangsa Arab dan kabar-kabar mereka, dan beliau amat sangat paham tentang berbagai macam ciri dan kekhasan aneka kabilah. Beliau sangat memahami aneka karakter dan watak berbagai keluarga karena tawakal kepada Allah yakin dengan janjinya walau akan jauh dari kesyubhatan zuhud terhadap dunia dan selalu mengharapkan apa-apa yang berbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala penuh pengorbanan lembut dan ramah semoga Allah meridhai jadi tetap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang Islamnya beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar adalah lelaki yang sejak zaman jahiliyah tidak pernah mau tunduk kepada berhala, tidak mau makan daging persembahan untuk berhala, tidak memuni nasibnya dengan arah panah dan tidak melakukan berbagai macam hal yang tercela. Maka beliau menjadi orang pertama yang mendapatkan hidayah, laki-laki pertama yang masuk Islam, meskipun Khadijah lebih dahulu daripada beliau. Sebagian ulama mengatakan laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi jumhur berpendapat laki-laki pertama adalah Abu Bakar, budak pertama adalah Zaid bin Harithah dan anak laki-laki pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Keislaman Abu Bakar siddiq adalah keislaman yang membawa berkah dan kemanfaatan bagi banyak orang sekaligus sebagai dakwah Islam. Karena masuk Islamnya beliau melalui dakwah beliau pada anhu Rasul Islam pula para astabiqun awal yang lain. Di antara mereka adalah Usman bin Affan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, Taufan bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, saat bin Abdul Waqqas juga beberapa sahabat yang lain. Dalam keislamannya juga harta beliau adalah harta yang paling berkah. Pada hari pertama beliau masuk Islam, beliau menyerahkan 40 ribu dirham dari perak, satu dirham senilai dengan 3,2 gram perak dirupiahkan hari-hari ini sekitar 65 ribu rupiah maka harta yang diserahkan Abu Bakar as pada hari pertamanya masuk Islam adalah 40 ribu dikalikan 65 ribu sekitar 2,6 miliar rupiah dan karena keislamannya dengan harta yang dimilikinya maka sepanjang beliau mengiringi Rasulullah SAW di Mekah dialah yang membebaskan sekitar 20 orang budak dan menanggungkan beberapa keluarga yang lemah secara ekonomi ketika mereka berada di dalam Islam. Beliau senantiasa mengiringi Rasulullah selama di Mekah, mengiringi beliau ketika berhijrah sampai di Madinah, dan beliau selalu seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sejak Badar, Uhud, Khandaq, Fathul Makkah, Hunain dan juga perang. Abu Bakar Siddiq pernah menikahi Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdul Asad pada masa jenia dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Ini istri beliau yang pertama. Istri kedua beliau adalah pengurungan binti Amir bin Muaimir bin Sungal bin Dahban Al-Kinaniyah. Dari pernikahan beliau dengan wanita ini pengurungan yang mulia lahirlah Rahman bin Abi Bakar dan Aisyah binti Abi Bakar. Beliau juga menikah dengan Asma bin Umais bin Malas bin Taib Al-Qasabiyah yang sebelumnya Asma ini adalah istri dari Ja'far bin Abi Talib. Dari pernikahan ini lahir Muhammad bin Abi Bakar dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu Haji Wada di Dulkulaimah. Asma binti Umais ini adalah salah satu wanita yang paling utama di dalam Islam dinilai dari betapa beliau dan istri dari para lelaki utama. Asma binti Umais ini dulu istri Ja'far bin Abi Talib. Lalu setelah diangkat syahid, beliau diperistri oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, nanti diperistri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga menikah dengan Habibah binti Khadijah bin Zaid Al-Ansari. Dan di rumah Habibah binti Khadijah bin Zaid inilah Abu Bakar tinggal di kota Madinah pada saat awal beliau berhijrah dan beliau masih berdiam dengan dia sampai di ya Rasulullah SAW di satu perkampungan yang namanya Sunun yang terletak di bagian luar kota Madinah. Dari pernikahan dengan Habibah binti Khadijah ini lahir putri beliau Ummu binti Abi Bakar. Di antara keutamaan Syidik radhiyallahu anhu sebagaimana tersebut dalam Fadhailus Sahabat yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama beliau adalah satu orang dari dua orang yang berada dalam gua sebagaimana diabadikan oleh surah At-Taubah ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladziina kafaru thaniyatain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana Jikalau kalian tidak menolong Muhammad maka sungguh Allah telah menolong Muhammad yaitu ketika orang-orang musyrikin bahkan orang-orang kafir mengeluarkan dia dari Mekah sedang dia adalah salah satu di antara dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada hubungan yang sangat erat antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Asyidin radhiyallahu Alaihi sehingga Rasulullah bahkan disebut sebagai sahnya Naib, satu di antara dua orang yang keduanya ada di dalam pujian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah yang diriwayatkan dari Abdurrah bin Azib ketika dia bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maka sesungguhnya beliau memisahkan perjalanannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan kota Makkah maka putri Abu Bakar ini siddiq yakni yang mempersiapkan bekal untuk mereka. Adapun Abdurrahman bin Abu Bakar yang kemudian menyiapkan untuk mereka hewan tunggangan dan segala keperluan perjalanan. Dari sinilah Asmat mendapatkan gelar Zatul Dipakai atau wanita yang bersatu dua karena untuk mengikat bekal Rasulullah dan Abu Bakar dia membelah kain yang menjadi pengikat pinggangnya sehingga ikat pinggangnya ini terbelah menjadi dua yang satu dipakai untuk mengikat bakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Lalu mereka pun berangkat berjalan sampai kemudian Rasulullah mengarahkan Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan itu untuk menempuh jalan yang tidak lazim yang dilalui oleh kafilah dalam perjalanan mereka dari Makkah ke Yathrib. Seharusnya dari Makkah ke Yathrib mereka bisa langsung menuju ke arah utara. Tetapi Rasulullah mengajak Abu Bakar Siddiq mengarah ke arah timur sampai mereka tiba di Gua Tur atau Gua Tur. Lalu Abu Bakar Siddiq naik ke atas memeriksa membersihkan ruangannya sampai beliau dapati beberapa lubang pada ruangan itu. Lalu setelah mendapat undang-undang itu Abu Bakar as menyangka ini adalah syarat hewan-hewan yang berbisa, maka dia tutupi dengan kaki dan tangannya. Sehingga setelah beres semua beliau mempersilahkan Rasulullah untuk masuk, Rasulullah pun masuk. Dan akhirnya Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk beristirahat di pangkuan beliau. Pada saat itulah hewan-hewan yang berada di dalam lubang-lubang sarangnya ini menyengat ke muka as sehingga beliau pernah sakit yang amat sangat dan akhirnya tikan air mata dan jatuh di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terbangunlah Rasulullah tepat pada saat dimana ketika itu orang-orang Quraisy yang mengejar sampai di dekat mereka. ketika itulah Rasulullah mengatakan kepada Asyidin Lapan jas Allah Taala Janganlah kalian sedih, janganlah kamu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Abu Bakar Asyidin mengatakan kepada Rasulullah sallallahu setelah merasakan ketentangan yang sangat apa, luar biasa dari apa-apa yang beliau katakan yakni jangan sedih Allah bersama kita seakan semua sekat hewan itu telah mendapatkan penawarnya. Hilang semua rasa sakitnya, maka Asidik berganti khawatir melihat kaki-kaki orang Quraisy yang sudah berada di pintu buah Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ada yang mereka melihat ke arah kaki mereka sendiri, sungguh kita ini akan tertangkap. Maka Rasulullah mengatakan kepada Asidik, maka ah. ya Allah Bakrin bintai Allah Allahu Ta'ala apa pendapat saya Bakar tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga di antara mereka. Di bedanya Rasulullah dengan laki-laki dan perempuan yang tertolong. Rasulullah dan Abu Bakar mereka berdua yang ketiganya adalah Allah. Kalau laki-laki dan perempuan satu tempat yang ketiganya adalah syaitan. Dan ini yang menyebabkan kesini Abu Bakar dengan Bani Israel. Ketika Musa keluar dari Mesir, maka dia memimpin Bani Israel yang amat sangat banyak jumlahnya dalam riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi jumlah Bani Israel yang dipimpin oleh Musa ketika itu ada 600 ribu orang 600 ribu orang yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari negeri ketika itu dan mereka kemudian teratur di laut merah dari belakang tentara Fir'aun mengejar sementara di depan bentak lautan maka kemudian kata Bani Israel lalu mudrakun kita pasti akan tersusul kita pasti akan tersusul dengan kepanikan yang luar biasa dan mereka sudah ingin kembali menyerah kepada Fir'aun dan bala tentaranya tetapi apa yang dikatakan oleh Musa kalau tidak. Inna ma'aya Rabbi sayangin Sesungguhnya Rabbu bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadamu. Ini yang dikatakan oleh para ulama luar biasanya Musa adalah bahwa beliau seakan-akan orang yang beriman sendirian sudah maunya kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Rasulullah dengan Abu Bakar kalimatnya datang dan inilah ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Sementara kalau Musa dengan dari Israel itu Innamai ya Rabbi Sayyidi Tuhanmu bersamaku bukan bersama kita tetapi hanya bersamaku dia akan memberi petunjuk kepada dan ini kata para ulama yang membedakan Sayyidina Musa alaihissalam dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa pasukan atau sekelompok orang yang dipimpin oleh Sayyidina Musa alaihissalam ini kalah dalam satu bidang daripada pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas 30 ribu orang jumlahnya ketika mereka menyembuhkan Syekh. Apa keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di atas Musa dalam hal ini adalah yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu ada bersama dengan satu jamaah yang berkumpul, yang berpadu, yang satu rasa, satu kata, satu visi, satu misi di dalam membawa kebenaran. Maka keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka berbeda. Rostum, panglima Persia itu ngecek antara bawahan dengan atasan pada pasukan sedang saat Nabi Waqas dia berkirim surat kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu dalam keadaan sakit memimpin perang dia dinaikkan di atas sebuah panggung yang kemudian beliau berbantal-bantal di atasnya dan pengumuman masukan dari atas. Karena sakit bisul di sekujur tubuhnya dan itu amat sangat menyakitkan. Ketika itu Rasulullah bertanya, kenapa kalian datang ke sini sementara kami tidak pernah berjamaah karena Arab untuk ditaklukkan? Saya jelas saya Abi Waqqas mengatakan demi Allah kami adalah kaum yang dikeluarkan, ditampilkan di tengah-tengah manusia untuk mengeluarkan mereka dari penyembahan kepada sesama makhluk kepada penyembahan menuju Allah Subhanahu wa taala semata. Dari penindasan oleh sesama insan menuju keadilan dan persamaan di depan Allah dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Jadi yang dikatakan Sadina saat berada lepas. Maka kata Rasul, tolong kirimkan salah satu panglima bawahan Anda untuk berdiskusi dengan saya. Maka dikirimlah Musa Nabi Harisa. Musa Nabi Harisa ditanya oleh Rasul jawabannya persis sama dengan saat Sa'ad Nabi Waqas. Kenapa kalian di sini? Ya, kami adalah kaum yang ditampilkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembah kepada sesama penduduk, penyembah kepada Allah semata dan seterusnya. Lalu kata Rustum tolong kirimkan salah satu panglima bawahan Anda. Lalu Musa bin Harisa mengirimkan Al-Mubirah bin Syubah. Sahabat Rasulullah Al-Mubirah bin Syubah ditanya, kenapa Anda datang ke sini? Jawabannya masih sama. Ditanya lagi, kemudian dibuka lagi tolong kirimkan satu anak buah Anda. Datang lagi satu anak buahnya. Bawahan lagi, yang paling bawah yang dikirim adalah namanya Ribik bin Amir. Dan Ribik bin Amir ini orangnya kecil, pendek, pesek hidungnya, hitam kulitnya, keriting rambutnya, pincang kakinya, dan dia datang kemudian untuk masuk oleh Rasul sudah disiapkan palungan, disiapkan sebuah matigai, disiapkan seperti mungkin metal detektor yang ada di bandara-bandara begitu, tapi sangat rendah sehingga diharapkan Ridin bin Amir yang kedudukannya sangat rendah di tengah pasukan kaum sini ini ketika dia masuk bisa menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Tapi Sirin bin yang sangat terdekat ini membalik tubuhnya, dia masuk dengan bagian belakang tubuh terlebih dahulu untuk memindahkan orang-orang Persia ini ketika ditanya jawabannya salah. Nabi ditampilkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari beriman kepada sesama manusia dan beriman kepada Allah Subhanahu Maka untuk berkesimpulan ini masukan yang tidak akan terkalahkan. Kenapa? Dari pucuk pimpinan yang paling atas saat bin Abi pas sampai di bin Amir yang paling pojok itu visi dan misinya sama, tidak akan terkalahkan. Maka yang Allah ma'al jamaah pada pasukan yang semacam ini tak akan ada bersama mereka. mujizatnya apa? Kalau karomahnya apa? Karomahnya pasukan di masa bin Abi Waqqas itu kalau Sayyidina Musa alaihissalam mujizatnya tongkatnya dikumpulkan ke laut, maka membentanglah jalan, mereka harus berjalan di bawah air, melewati gantang di dasar laut yang kemudian jalannya masih tetap suka ditempuh. Bandingkan dengan pasukan yang Sayyidina saat bin Abi yang diadullah Allah, yang kemudian tangan Allah ada bersama mereka kalau Musa inamaya bisa yakin Rabbu bersamaku Dia akan memberi petunjuk kepadaku Maka jalannya masih agak repot Lewat dasar lautan Sementara pasukan Ferdinand saat mengambil lokasi itu menyeberang ke Sungai Inggris yang lebarnya ketika itu lebih dari 2000 meter dengan berjalan kaki di atas airnya. Dengan berjalan kaki di atas airnya. Ini adalah keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah jamaah yang amat sangat kuat kuku berpegang pada nilai-nilai ilahiyah yang dari pucuk pimpinan sampai anak buah yang paling bawah visi dan misinya sama sama kami kembali pada Sayyidina Abu Bakar sini maka Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah adalah satu frekuensi sama nyambung bahkan dan itu mengarah sementara Sayyidina Musa alaihissalam bersama orang-orang Bani Israel ini berbeda. Mereka hanya dikatakan oleh Sayyidina Musa, ma'i iya Rabbi sayyidi." Rabbu bersamaku, dia akan memberi petunjuk banyak. Di antara keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lain adalah bahwa beliau seorang yang paling dalam pemahamannya terhadap Allah dan Rasulnya. Peristiwa yang menunjukkan itu amat sangat banyak. Di antaranya adalah saat ketika menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan surah An-Nasr di Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim telah diturunkan kepadaku idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fastabil bihaqqi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Semua sahabat mendengar ayat dibacakan, semua bertakbir. Semuanya merasa bergembira, semuanya merasa berbahagia, kecuali sedikit bokap sidik yang menangis terseduh-seduh di pojok masjid. Kenapa? Karena bunyi kayaknya ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat. Sementara sahabat-sahabat yang lain memakai ayat ini sebagai ayat kemenangan, ayat pertolongan, ayat kejayaan. Sekarang apakah dia merasa bahwa ayat ini adalah ayat perpisahan. Karena apa? Dengan menangis terseduh-seduh, Sayyidina Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah ayah dan ibuku sebagai tebusan ayah dan ibuku sebagai tebusan demi Allah ya Rasulullah maka orang-orang pun mengatakan Sayyidina Husain Al-Qudri radhiyallahu anhu mengatakan amat heranlah kami kepada perilaku orang ini syekh kami yang Abu Bakar di masjid berani ketika kami semua kemudian Rasulullah tersenyum dan beliau bersabda innallaha khayyara 'abdan بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله Sesungguhnya Allah telah menyuruh seorang hamba untuk memilih antara kekuasaan di dunia ini dan segala keindahannya dan segala perhiasannya atau memilih ganjaran pahala dan apa yang ada di sisi Allah maka ternyata hamba itu memilih apa-apa yang ada di sisi Allah maka semakin keraslah tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq Padahal para sahabat menyatakan Rasulullah sedang cerita tentang orang lain. Sementara Sayyidina Abu Asidin mengatakan bahwa itu ternyata adalah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sudah menyatakan surah An-Nasr yang turun dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda bahwa beliau tidak terpisah dengan orang-orang mukminin karena allah Bakar berpikir kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan manusia berbondong-bondong masuk agama Islam selesai tugas kenabian kalau selesai tugas kenabian maka ini saatnya Rasulullah kemudian kembali ke hari ba'at Allah Azza ini yang tidak ada di dalam pemahaman para sahabat dan hanya ada pada pemahaman saya tidak Bakar sendiri. Yang menjadi unik adalah Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti kalimat permintaan Rasulullah Paling bersedih atas isyarat-isyarat kematian beliau Tapi ketika Rasulullah SAW benar benar wafat Maka Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling tenang Orang yang paling terang, orang yang paling menenangkan bagi orang lain Dan memupus shock masal keterguncangan masal yang terjadi di kota Madinah sehingga terselamatkan umat dari sebuah bencana karena mereka amat sangat tidak siap ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah wafat, maka orang-orang matum, maka orang-orang syok, maka orang-orang terguncang, maka Anas bin Malik mengatakan demi Allah tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah datang kepada kami dan tidak ada hari yang lebih kurang di Madinah selain ketika Rasulullah dikabarkan telah wafat. Nah, kemudian orang-orang kemudian bingung mau berbuat apa. Orang-orang kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang kemudian merasa amat sangat bimbang dan sedih serta pilu apalagi saya Umar bin Khattab yang amat sangat tidak siap ditinggalkan oleh Rasulullah maka beliau kemudian mengambil pedangnya mengurusnya di depan rumah Rasulullah lalu kemudian dia dengan amat keras mengatakan demi Allah telah berdusta orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah meninggal demi Allah Muhammad tidak meninggal Rasulullah hanya pergi menghadap Allah dan nanti akan kembali sebagaimana Musa menghadap Allah selama 40 malam dikabarkan bahwa dia telah meninggal padahal kemudian Musa pun kembali kepada Allah Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, majulah akan kupotong lidahnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah mati, majulah akan kupotong tangan dan kaki. Jadi saya Umar dan potong ketika itu. Nah, yang unik lagi Ketika saya Abu kata dan kemudian melihat Umar masih berteriak-teriak di tengah orang-orang maka Sayyidina Abu Bakar langsung masuk ke dalam rumah putrinya yaitu Aisyah binti Abu Bakar yang adalah ummul mukmin istri Rasulullah dan Rasulullah terbaring di sana jenazahnya ketika wafat. Kalau Umar dan yang lain tidak bisa mengkonfirmasi wafatnya Rasulullah yang masuk ke rumah kan Sayyidina Abu Bakar bisa langsung masuk ke ini adalah rumah putrinya yakni Aisyah. Maka beliau buka menutup jenazah Rasulullah, beliau cium keningnya dan beliau katakan Allah tidak akan mengumpulkan orang-orang kasihan bagimu. Jika ini memang kau telah wafat, maka demikianlah yang terjadi. Maka beliau mengatakan alangkah harumnya engkau ketika masih hidup dan alangkah harumnya engkau ketika wafat. Keluar dia menemui orang-orang dia lihat Sayyidina Umar masuk teriak-teriak. Maka Sayyidina Abu mengatakan duduklah kayak Umar. jelis ya Umar. Umar tetap teriak-teriak dan mengatakan Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat akan ku potong tidak, akan ku penggal lehernya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencari tempat yang agak lebih tinggi. Beliau berdiri di sana tegak dan kemudian dalam badan manusia Beliau bacakan surah Ali Imran ayatnya ke-144 wa mahadatun ila rasul qad khalat qablihi rusul apa yang kata aw bila kalam bil mana aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayyidina wa sayyidina syakirin. Di beliau memulai khutbahnya dengan kata-kata barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad mati dan barang siapa menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu hidup dan kekal. Ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, tidak lain Muhammad itu melainkan seorang Rasul telah berlalu sebelumnya banyak Rasul pula. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang? Maka yang berbalik ke belakang itu tidak akan memberi malam kepada Allah sedikit pun dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Tahulah manusia bahwa Rasulullah benar-benar wafat. Mereka kemudian mulai menangis bersama-sama. Dan Sayyidina Umar yang semula berteriak-teriak ya, kesana kemarin berjalan hilir mudik membawa pedangnya, tiba-tiba kemudian jatuh, terduduk pedangnya kemudian lepas dari genggaman dan dia kemudian mengatakan demi Allah seakan-akan ayat itu belum turun sampai Abu akan membacakannya. Demi Allah seakan-akan kami baru mendengar ayat itu dan tahulah kami bahwa Rasulullah benar-benar meninggal. Ini adalah bukti di antara keutamaan Abu Bakar siddiq pemahaman beliau yang sangat mendalam terhadap Allah dan Rasul-Nya.